Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Mubarakan Ali, Kama yuhibbu rabbuna wa Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاخواني في الدين واخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Menjadi pengurus masjid Termasuk nikmat yang besar Yang Allah subhanahu wa ta'ala Anugerahkan kepada seorang hamba karena Beraktivitas di masjid Memakmurkan rumah Allah Adalah ibadah yang sangat agung Dan akan membuka Berbagai macam pintu-pintu kebaikan Terutama Untuk kebaikan orang banyak bukan hanya kebaikan diri kita sendiri tetapi juga kebaikan orang banyak lebih khususnya lagi kebaikan dalam perkara akhirat dan bahkan seringkali juga tercakup kebaikan di dalam perkara duniawi namun yang harus menjadi tujuan utama setiap muslim di dalam segala aktivitas tentunya adalah kebaikan akhirat. Dan apabila kita selalu mementingkan akhirat, maka insyaallah taala kebaikan-kebaikan dunia pun akan kita raih. Ya. Yeah. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dahulu masjid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sederhana. Masjid beliau berlantaikan tanah beratap pelepah kurma. Sehingga kalau panas kepanasan Ya, kita tahu sendiri kalau musim panas di negeri-negeri Arab itu ekstrim panasnya. Kalau dingin sangat kedinginan dan sangat ekstrim cuaca dingin di sana. Dan kalau hujan masjid beliau becek, bukan becek di luarnya, di dalamnya. Tapi para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan sholat Makanya disebutkan dalam banyak hadis setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat salat imam itu kan disunahkan setelah salat menghadap kepada jamaah. Berzikirnya sambil menghadap kepada jamaah. Maka para sahabat mengatakan kami melihat tin wal ma' bekas tanah campur air di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas tanah campur air. Artinya apa? Becek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di atas tanah yang becek. Sehingga setelah sholat para sahabat bisa melihat itu di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ juga ada faidah fikih Dikatakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah bahwasanya apabila kita sujud di atas debu atau tanah ketika kita sholat hendaklah jangan kita bersihkan nanti setelah sholat baru boleh kita bersihkan dalilnya apa dalilnya adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat para sahabat melihat bekas tanah dan air di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam nggak ada listrik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Athqalus salawati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajar. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa jamaah sekalian? Karena betul-betul gelap gulita nggak ada listrik. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang nggak saling melihat. Oleh karena itu bagi orang munafik itu sangat berat. Solat subuh dan solat isya karena sangat gelap. Tidak ada orang yang melihat mereka, nggak ada orang yang akan memuji mereka. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang orang munafik, wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa wala Allah illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka sekedar ingin mempertontonkan salat mereka kepada manusia dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Inilah jamaah sekalian kondisi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan masjid kita subhanallah sungguh jauh berbeda. Ya. Tetapi jamaah sekalian, kita dapati masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masjid yang paling makmur. Masjid yang paling baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di masjid itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memusatkan pendidikan umat dan pengaturan negara Islam. Terutama yang berhubungan dengan perkara-perkara akhirat. Ya. Sampai-sampai jemaah sekalian di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kondisinya seperti itu ada para sahabat yang disebut dengan ahlu suffah siapa mereka itu mereka adalah para sahabat yang berkonsentrasi khusus menuntut ilmu mereka nggak kerja apa-apa tidak bekerja khusus menuntut ilmu di mana mereka tinggal di masjid tersebut mereka tinggal di masjid tersebut. Mereka ada puluhan orang. Para sahabat Nabi Muhammad SAW umumnya adalah bujangan. Ya. Kalau di masa kita seperti para santri yang tinggal di pondok-pondok pesantren. Jadi benar-benar dijadikan sebagai tempat pendidikan, bukan sekedar tempat sholat tapi menjadi pusat pendidikan umat. Dan dari sana juga Rasulullah SAW mengatur negara Islam terutama yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah, berjihad dan seterusnya. Jadi luar biasa fungsi masjid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, inilah yang harus senantiasa menjadi teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya agar kita jadikan masjid kita bukan sekedar tempat untuk kita melakukan solat tetapi juga tempat untuk mendidik umat menyatukan ukhuwah dan kemaslahatan-kemaslahatan agama. Dan semua aktivitas kita itu tercakup di dalam kewajiban berdakwah. Kewajiban berdakwah. Dan kewajiban berdakwah ini adalah salah satu prinsip penting untuk menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Yusuf ayat ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin Katakanlah wahai Muhammad Inilah jalanku Yaitu aku mengajak kepada Allah Aku berdakwah kepada Allah Ala basiratin Di atas basirah Yaitu ilmu yang terang Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu yang terang. Dan maha suci Allah serta aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Jamaah sekalian, ayat ini hendaklah menjadi landasan kita di dalam beraktivitas memakmurkan masjid yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terutama meneladani tugas beliau berdakwah kepada Allah mengajak orang untuk mengingat Allah mengajak orang untuk taat kepada Allah itu yang harus menjadi prinsip penting para pengurus masjid jamaah kita orang-orang yang tinggal di sekitar masjid pada khususnya dan kaum muslimin pada umumnya hendaklah kita ajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita didik mereka. Bahkan jemaah sekalian, Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sebagaimana diterangkan para ulama seseorang itu belum bisa dianggap sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia berdakwah. Jadi walaupun dia sudah belajar dan dia sudah mengamalkan ilmunya maka dia belum pantas disebut sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia mengamalkan atau mengajarkan ilmunya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat ini, ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Bahkan ilmu yang terang maka ayat ini menunjukkan kepada kita siapa yang ingin menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia harus memikul tugas beliau. Karena beliau sudah pergi. Beliau telah meninggalkan kita. Siapa lagi yang melanjutkan tugas beliau melainkan umatnya. Walaupun para ulama mengatakan ini adalah kewajiban yang kita lakukan tentunya sekemampuan kita. Sekemampuan kita. Iya. Yeah. Maka kita sampaikan ilmu yang sudah kita ketahui Demikian pula jamaah sekalian Di dalam berdakwah itu Banyak metodenya Banyak caranya Terkadang kita menyampaikan sendiri Dan bisa juga kita menyediakan fasilitas kita membantu agar orang yang berdakwah menjadi mudah untuk menyampaikan dakwahnya agar kaum muslimin datang dan mendengarkan dakwah itu pun bagian dari mengamalkan kewajiban berdakwah Bahkan bisa jadi jamaah sekalian, orang yang membantu ini mendapatkan pahala sama dengan orang yang menyampaikan. Sama dengan orang yang menyampaikan. Nah, disinilah tugas besar para pengurus masjid. Mungkin dia nggak menyampaikan secara langsung, tapi dia ikut membantu maka dia bisa mendapatkan pahala seperti orang yang menyampaikan. Oleh karena itu, ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu persatu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Setelah beliau jelaskan dan setelah malaikat Jibril pergi, maka beliau bersabda, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." yang tadi itu adalah malaikat Jibril karena para sahabat nggak kenal. Malaikat Jibril menyamar jadi manusia. Maka Nabi SAW mengatakan itu tadi adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Padahal siapa yang mengajar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril hanya bertanya. Maka dari sini dapat kita pahami orang yang menjadi sebab orang yang membantu seseorang berdakwah maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Dia akan mendapatkan pahala yang sama. Ya. Jadi ini subhanallah peluang besar termasuk bagian penting yang harus dipahami oleh setiap pengurus masjid. Kita mengurus masjid ini punya misi. Misi melanjutkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misi menjadikan masjid kita seperti masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dipenuhi dengan ilmu dan amal serta dakwah. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Surat Yusuf ayat ke-108 Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan kepada kita Dua prinsip utama di dalam berdakwah Yang harus kita miliki ya. Dua prinsip utama dalam berdakwah Yang harus kita miliki yang pertama adalah keikhlasan. Keikhlasan. Dalam ayat ini Allah mengatakan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah. Perhatikanlah jamaah sekalian, aku mengajak kepada Allah. Terkandung di dalam ayat ini keikhlasan. Kita semata-mata bekerja untuk Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Bukan kepada diri kita, bukan kepada kelompok kita, apalagi kepada dunia, kepada harta kepada jabatan, kepada kehormatan. Dan di akhir ayat lebih dipertegas lagi. Wa subhanallahi dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Betapa banyak jamaah sekalian orang yang beribadah kepada Allah tetapi dia juga menyekutukan Allah dengan apa? dengan dunia. Ternyata dia beribadah kepada Allah, dia mengharapkan atau bahkan menjadi tujuan utamanya untuk dunia. Apakah untuk harta? Apakah untuk jabatan? Kedudukan? Kehormatan? Dan itu semuanya tidak jauh-jauh dari para pengurus masjid. Ya. Makanya harus hati-hati. Harus waspada. Yang pertama sekali senantiasa menjaga niat kita dalam setiap aktivitas termasuk menjadi pengurus masjid. Karena ini ibadah. Ini ibadah kepada Allah. Bukan pekerjaan duniawi tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita luruskan niat kita. Ini yang pertama sekali yang harus kita lakukan. Luruskan niat kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kriteria yang paling utama. Seorang hamba Allah, apapun tugasnya, termasuk para pengurus masjid Ikhlaskan niat karena Allah. Murnikan tujuan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berhati-hati dengan maksud-maksud lain, tujuan-tujuan lain. Apakah sebelum kita beramal maupun selama kita beramal jadi jemaah sekalian, sebelum kita beramal ada dua pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam diri kita. Pertama, karena siapa saya beramal? Karena siapa saya mau ikutan jadi pengurus masjid? Karena siapa saya sholat? Dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, dengan cara apa saya melakukan? Apakah dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan petunjuk beliau atau sesuai dengan hawa nafsu kita saja? Sesuai dengan kehendak kita saja? Atau ikut-ikutan orang? Ini dua pertanyaan yang harus selalu kita tanyakan dalam diri kita sebelum kita beramal. Maka kalau kita dapati ternyata pertanyaan yang pertama jawabannya ini sudah tidak murni karena Allah ada maksud lain, ada tujuan lain, ada misi lain, kita luruskan. Luruskan niat kita untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, kalau kita dapati jawabannya, kita belum tahu. Kita belum tahu bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukannya, maka kita pelajari dulu. Maka kita pelajari dulu. Kalau sudah tahu ilmunya baru diamalkan. Jadi ini dua prinsip utama dalam beribadah yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang diingatkan dalam ayat ini. Di sini kita bekerja untuk Allah. Di sini kita mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada diri kita, bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk memperkaya harta kita, bukan untuk meninggikan kedudukan dan jabatan kita tetapi karena Allah semata-mata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin sebagaimana Allah tegaskan dalam surat al-bayyinah dan tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan itu dasar bagi kita untuk mendapatkan pahala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Manusia hanyalah akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya, setiap amalannya tergantung niat dan dia hanya akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Artinya kalau dia niatkan ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang melimpah. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, kalau dia punya misi lain, kalau dia punya maksud-maksud lain yang tersembunyi, yang hanya Allah yang tahu di dalam hatinya. Seperti karena ingin dipuji orang atau pingin dunia, maka justru dia hanya mendapatkan dosa. Pingin beribadah supaya dapat pahala, malah mendapatkan dosa. Jadi ini jamaah sekalian prinsip yang pertama dan sifat yang pertama yang harus kita miliki dalam segala aktivitas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi jamaah sekalian, ketika kita berhadapan dengan godaan-godaan dunia, ketika kita diberikan amanah bisa jadi awalnya kita ikhlas, tetapi dalam perjalanan syaitan menjerumuskan kita. Dan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita akan fitnah-fitnah dunia ini. Beliau pernah bersabda, "Inna dunya hulwatun khadiratun, wa inna Allah mustakhlifukum fiha, fayanzuru kaifa ta'malun." Fattakud dunya wattakun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fit nisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini manis dan hijau. Enak dipandang, rasanya manis. Kayaknya pingin selalu mencicipi. Tetapi beliau mengingatkan jamaah sekalian, sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian dunia ini untuk Allah melihat bagaimana kalian beramal. Maka Nabi SAW berpesan, Fattakud dunia wattakun nisa." Hati-hatilah kamu dengan fitnah dunia, dengan cobaan dunia, dengan godaan dunia. Apakah harta bendanya, kedudukannya, jabatannya? Wattakun nisa dan hati-hatilah dengan fitnah wanita. Karena sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel Itu ada pada wanita Ya Jadi ini termasuk godaan-godaan yang akan menjerumuskan kita Walaupun awalnya kita ikhlas Maka harus selalu kita jaga keikhlasan kita Sejak sebelum beramal Sampai selama beramal Bahkan setelah beramal pun Jangan sampai setelah beramal kita kemudian ujub Merasa hebat, merasa kagum terhadap diri kita ya, Masya Allah saya punya jasa besar terhadap masjid ini Hati-hati Ini penyakit ahli ibadah Ahli ibadah itu jamaah sekalian Setan itu nggak akan mengajak dia ke diskotik Jarang, kadang Ya, Orang tiap hari lihat kita Pakai peci, pakai sarung Pulang pergi ke masjid Kok tiba-tiba masuk diskotik? Jarang terjadi, iya kan? Tapi masih banyak pintu-pintu lain. Di antaranya pintu terbesar syaitan untuk menjerumuskan ahli ibadah adalah pintu ujub. Kagum terhadap diri sendiri, merasa hebat, merasa punya kedudukan tinggi, merasa punya jasa besar. Hati-hati. Hati-hati jemaah sekalian. Itu merusak amalan kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, falathun muhlikat." Ada tiga perkara yang membinasakan. Salah satunya kata beliau, "Ijabul mar'i bi nafsihi." Kekaguman seseorang terhadap dirinya. Ini penyakit ahli ibadah. Sampai-sampai kata aliman, imam al rahimahullah, ada orang berbuat maksiat masuk surga. Ada orang yang rajin ibadah masuk neraka. Kok bisa jemaah sekalian? Karena yang berbuat maksiat ini dia kemudian menyesal. Kenapa saya terjerumus dalam dosa? Ketika dia pingin berbuat dosa lagi, dia ingat dosa yang lama. Dosa yang lama saja belum tentu diampuni. Menyesal terus dalam hidupnya. Dia merasa rendah. Dia tidak menyombongkan diri, dia selalu merasa rendah. Dia selalu merasa lebih rendah derajatnya daripada orang lain karena dia pernah berbuat dosa itu. Itu sifat yang Allah cintai jemaah sekalian. Tawadu namanya, merasa rendah diri. Sebaliknya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, orang yang beribadah itu kemudian merasa ujub, merasa kagum terhadap dirinya, merasa punya jasa besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka dengan sebab itulah dia masuk neraka. Ya, apalagi sampai sombong merasa lebih tinggi daripada orang lain. Nah ini bahaya zaman sekalian yang harus kita waspadai. Dan ini biasanya terjadi pada ibadah-ibadah yang memiliki manfaat kepada orang lain. Apakah manfaat dengan harta kita? Kita sudah banyak bersedekah, kita merasa lebih baik daripada orang lain? Atau dengan tenaga kita? Kita merasa sudah punya banyak jasa di satu lembaga, di satu masjid, Kemudian kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ini penyakit ahli ibadah yang harus kita waspadai. Jadi benar-benar kita harus mengontrol niat kita. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan prinsip dakwah yang kedua. Yang pertama tadi adalah ikhlas, yang kedua adalah ilmu. Adu'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu. Bahkan ilmu yang terang. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Artinya jemaah sekalian, aktivitas kita dalam beribadah kepada Allah, kegiatan-kegiatan kita untuk mendakwahi jamaah kita jangan hanya berdasarkan semangat tetapi harus berdasarkan ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipahami dengan pemahaman yang benar yaitu pemahaman as-salafus saleh pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Itu yang disebut dengan ilmu. Itu yang disebut dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, "Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa ma siwa dzalika waswasatu syaitan." Kata beliau rahimahullah, ilmu itu adalah apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul dan apa yang dijelaskan oleh para sahabat. Selain itu adalah bisikan-bisikan setan. Itu namanya ilmu. Inilah yang harus menjadi pedoman kita dalam setiap aktivitas. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sebagaimana juga dalam surat At-Taubah ayat ke 100 Allah mengabarkan kepada kita keridoan Allah terhadap para sahabat al awaluna min al muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum dan orang-orang yang pertama masuk Islam yaitu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Bahkan dalam lanjutan ayat wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abadan. Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. zalikal Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada para sahabat, yaitu sahabat Muhajirin dan Ansar. Apa itu? Yang pertama ridho Allah. Yang kedua jaminan surga. Maka para ulama menjelaskan barang siapa mengikuti para sahabat, dia pun akan mendapatkan kedua ini. keridoan Allah dan surga Allah. Bahkan ditegaskan dalam ayat ini bukan hanya sahabat yang Allah akan ridhoi, walladzina taba'uhum biihsan. Dan juga orang-orang yang mengikuti para sahabat Muhajirin dan Ansar tersebut biihsan dengan baik. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Ini yang harus menjadi target kita di dalam beribadah kepada Allah. Dalam setiap aktivitas meneladani dan mencontoh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini sifat yang kedua. Senantiasa kita berpedoman kepada ilmu, yaitu berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman sahabat. Dan inilah jamaah sekalian yang akan menyatukan kita dari berbagai perbedaan. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat ke-59 Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bagaimana menyelesaikan perbedaan di antara kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Apabila kalian berbeda pendapat dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kepada Al-Qur'an dan Sunnah kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi simpel sebenarnya untuk menyelesaikan berbagai macam perbedaan, ikhtilaf, bahkan perpecahan. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi apakah maksudnya ayat ini Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman kita masing-masing tidak? Kalau seperti itu ya sama saja, nggak akan ketemu. Masing-masing berdalil saya punya ayat Yang satu lagi membalas Ayat saya berbeda dengan ayat kamu Saya juga punya hadis Yang berbeda dengan hadis kamu Yang gak akan selesai Akan selesai itu kalau kita memahami Dengan pemahaman yang benar Yaitu pemahaman Rasulullah saw Dan para sahabatnya Inilah pedoman Inilah yang disebut dengan ilmu Maka jemaah sekalian Inilah dua Prinsip penting di dalam berdakwah dan dalam setiap aktivitas ikhlas dan ilmu bahkan untuk berdakwah dikatakan para ulama ilmu yang harus kita miliki ada tiga macam ilmu pertama ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan dan disinilah pentingnya tahun pentingnya untuk saling tolong menolong bantu membantu Disinilah pentingnya para pengurus masjid menolong orang-orang yang menyampaikan dakwah dengan ilmu. Ya. Kalau nggak ada pengurus masjid yang menolong, nggak akan mungkin orang-orang yang punya ilmu bisa menyampaikan dakwahnya. Sulit. Ini pentingnya. Ya. Jadi harus kita sadari, harus kita pahami para pengurus masjid itu memiliki peran yang sangat besar, peran yang sangat strategis dalam pembinaan umat. Artinya jemaah sekalian, di pundak kita ada tanggung jawab. Ada amanah dari Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Itu yang harus kita ingat selalu. Ini amanah. Allah memberikan amanah kepada kita untuk membina umat ini. Untuk membantu para da'i, para ustadz untuk menyampaikan ilmu. Kalau kita menyanyiakan amanah ini, mungkin di dunia kita masih dipuji orang. Di dunia orang nggak tahu kesalahan kita. Ya. Tetapi jamaah sekalian ingat di akhirat kelak. Kalau kita tidak mengamalkan amanah ini dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Jadi ini yang pertama, ilmu yang akan kita sampaikan. Yaitu tadi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar. Yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan. Yang ketiga, ilmu tentang kondisi orang yang kita sampaikan dakwah. Ya. Mungkin pada kesempatan ini karena pembicaraan kita tidak khusus untuk masalah dakwah, saya sebutkan secara garis besar saja, tidak bisa saya rinci. Insyaallah taala pada kesempatan yang lain bisa kita rinci tentang tiga macam ilmu ini. Intinya adalah seseorang berdakwah tidak boleh hanya berdasarkan semangat belaka harus dengan panduan ilmu, harus dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Iya. Jamaah sekalian, dikatakan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menekankan dua prinsip ini dalam berdakwah. Pertama ikhlas, yang kedua ilmu. Karena kata beliau, aktsaru ma yufsidu dakwah adamul ikhlas wa adamul ilm. Kebanyakan yang merusak satu dakwah karena tidak ikhlas atau tidak adanya ilmu. Jemaah sekalian, ada orang berilmu tapi dia tidak ikhlas. Dalam hatinya terlalu banyak keinginan-keinginan duniawi. Dalam dirinya terlalu banyak misi-misi lain. Dalam dirinya terlalu banyak niat-niat lain selain daripada mencari keridoan Allah semata-mata. Itu yang merusak. Merusak segala aktivitas ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang ikhlas, niat-niat baik, tapi nggak punya ilmu. Aktivitas dakwahnya, aktivitas ibadahnya cuma ikut-ikutan orang. Apa saja kata orang itu dia lakukan. Tidak ada pendirian. Tidak ada pendirian. Apa kata orang itu dia lakukan atau apa kata jamaah itu dia lakukan. Nah, ini yang harus apa namanya perlu juga dipahami dengan baik. Pengurus masjid itu tidak bekerja sesuai kemauan jamaah. Makanya untuk memilih pemimpin itu ada dua sifat penting. Inna khaira man istajarka al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik yang engkau jadikan pekerja adalah orang yang al-qawiyul amin. Dua sifat jemaah sekalian, kuat dan terpercaya. Ini untuk menjadi pengurus. Terlebih pimpinannya harus punya dua sifat ini, kuat dan terpercaya. Kenapa harus kuat jamaah sekalian? Agar nggak mudah diatur-atur orang. Enggak mudah mengikuti keinginan jamaah. Jamaah pingin ini, jamaah pingin itu. Ah, kita khawatir ini nanti jamaah marah. Enggak peduli jamaah sekalian. Jamaah mau marah, mau apa, kita mencari keriduan Allah. Kita mencari keriduan Allah, bukan keriduan manusia. Terserah. Mereka mau marah, mereka mau enggak senang. Itu urusan belakangan. Dan barang siapa mencari keridoan Allah Maka Allah akan jadikan manusia ridho kepadanya tapi kalau dia mencari keriduan manusia, dia beramal selalu melihat kondisi jamaah. Kalau jamaah senang dia lakukan, kalau jamaah nggak senang dia nggak lakukan. Maka Allah akan menjadikan manusia tidak ridho kepadanya. Itu balasan yang Allah akan berikan. Ingat selalu. Man ardan nasa bisakhatillah wakkalahu Allahu ilan nas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, siapa yang mencari keridaan manusia untuk membuat Allah murka, maka Allah akan biarkan dia kepada manusia. Maksudnya Allah nggak akan tolong dia. Iya. Ini yang harus menjadi dasar aktivitas kita. Berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kemauan jamaah. Walaupun demikian, tentunya kita wajib untuk mendekati jamaah dengan akhlak yang mulia. Dan ini salah satu pilar dakwah yang sangat utama. Kebaikan akhlak, akhlak yang mulia, pergaulan yang baik. Iya. Ini cara kita mendekati jamaah, bukan mengikuti semua, semua kemauan jamaah. Karena jamaah itu kan ada yang sudah paham, ada yang belum paham. Ya, kalau ada yang mengusulkan misalkan bikin acara-acara ini, bikin kegiatan-kegiatan ini, padahal nggak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Walaupun mereka mayoritas, tapi kalau kita sebagai pengurus masjid harus kuat. Al-Qawiyul Amin. Kuat lagi terpercaya. Iya, harus kuat Makanya jadi pemimpin itu nggak mudah. Kalau merasa lemah jangan. Bahaya nanti. Kita sendiri yang susah. Kita akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Jadi susah kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang bahayanya kepemimpinan, bahayanya jabatan. Kata beliau, Inna Innakum satahrisuna alal imama, wasatakunu nadama yomal qiyamah sungguh kalian akan sangat rakus, sangat berkeinginan menjadi pejabat, menjadi pimpinan, menjadi pengurus teras, pengurus penting. Padahal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Iya. Jadi jamaah sekalian kalau merasa lemah, wah saya nggak enak sama jamaah, lebih baik jangan jadi pengurus. Iya. Lebih baik jangan jadi pengurus, nanti kita yang susah. Bukan susah di sini mungkin, di sini kita jamaah senang, Iya kan? Tapi di akhirat nanti kita urusannya, naudzubillah. Iya. Jadi ini harus menjadi prinsip dalam beraktivitas, dalam mengurus umat atau yang berkaitan dengan orang banyak. Bukan kemauan jamaah yang kita ikuti, bukan keridoan mereka, tapi kita didik mereka mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ketetapan Allah tabaraka wa taala. Iya. Habis waktu. Iya. Ini belum masuk pembahasan inti ini. <laughs> Sedikit lagi ya. Baik. Jamaah sekalian, saya tambahkan sedikit lagi. <clears throat> Itu tadi pengantar bahwasannya aktivitas kita khususnya sebagai pengurus masjid itu tidak jauh-jauh dari aktivitas dakwah. Bukan sekedar kita sholat di masjid walaupun itu yang paling utama. Solat adalah ibadah yang sangat agung Tetapi kita juga punya tanggung jawab lain Sebab kalau hanya solat semua orang bisa Tapi tanggung jawab yang lebih besar Hanya orang-orang yang betul-betul menyadari Di antaranya tanggung jawab untuk mendidik jamaah kita Atau orang-orang khususnya yang ada di sekitar masjid ini Dan umumnya kaum muslimin Dimanapun mereka berada Ya Kemudian jamaah sekalian ada dua ayat di dalam surat At-Taubah yang padanya terkandung sifat-sifat orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surat At-Taubah ayat ke-17 dan 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr Tidaklah patut kaum musyrikin memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka menyadari atau mereka bersaksi atas diri mereka sendiri akan kekafiran mereka. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Mereka itulah yang akan terhapus amalan-amalan mereka dan kekal di dalamnya di dalam neraka. Ini ayat ke-17. Kemudian ayat ke-18 Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Hanyalah kata Allah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah hari akhir menegakkan solat menunaikan zakat dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin maka pasti mereka itu kata Allah akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk jemaah sekalian di dalam dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa sifat orang-orang yang memakmurkan masjid. Sifat mereka yang pertama adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Mereka mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Apakah yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Yang kedua, mereka beriman kepada hari akhir. Ini peringatan bagi kita jamaah sekalian. Dalam aktivitas kita ada pertanggungjawabannya di hari akhir kelak. Maka apapun yang mau kita lakukan, tindakan kita apapun, kita mau mengeluarkan kebijakan apapun, ingat kita ada pertanggungjawabannya di hari akhirat program-program, kegiatan-kegiatan yang mau kita laksanakan, ingat, itu ada pertanggungjawabannya di negeri akhirat. Jangan karena kita kebetulan punya kekuasaan, punya jabatan, diserahkan ke pengurusan, lalu kita membuat program-program yang bertentangan dengan syariat Allah. Apalagi kalau ada misi-misi lain yang bertentangan dengan syariat Allah. Ingat, ada pertanggungjawaban di hari akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga wa aqamas salah, menegakkan salat. Jamaah sekalian, apa artinya menegakkan salat? Menegakkan salat itu bukan sekedar melaksanakan salat, tetapi mengamalkan salat dengan memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya serta adab-adabnya. Demikian pula keikhlasan dan khusyuknya Artinya apa? Ini ibadah yang harus betul-betul kita perhatikan. Baik dari segi keikhlasan dan pelaksanaannya sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu. Kemudian sifat yang berikutnya wa zakah dan menunaikan zakat. Terlebih lagi pengurus masjid yang mungkin diberikan amanah oleh jamaah masjid untuk menunaikan zakat. Ini amanah yang besar. Ini masya Allah besar sekali pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Makanya hati-hati dalam mengelola harta kaum muslimin, terutama harta yang mereka yang titip mereka titipkan untuk beribadah kepada Allah. Tanggung jawab kita dua kali. Tanggung jawab kepada Allah dan tanggung jawab kepada mereka kelak di hari kiamat. Kalau sampai kita salah pergunakan, atau kita salah dalam pengelolaannya, berat sekali tanggung jawabnya. Kemudian sifat yang terakhir walam yakhsha illallah dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Persis seperti yang kita jelaskan tadi. Enggak boleh takut. Enggak boleh takut kepada siapapun. Dalam kita membuat kebijakan yang sesuai dengan syariat merencanakan program-program yang sesuai dengan tuntunan Islam. Jangan peduli dengan ucapan orang. Ya. Kita nggak akan mungkin bisa membuat semua orang ridho. Itu yang harus kita pahami. Nggak mungkin. Nggak mungkin semua orang akan senang kepada kita. Kalau ada yang senang, ada yang akan memusuhi. Itu selamanya akan terjadi. Jadi mustahil kita membuat semua orang ridho. Tetapi kejarlah keridoan Allah. Itu ya tugas kita, mencari keridoan Allah, bukan keridoan manusia. Dan apabila Allah telah ridho kepada kita, insya Allah Taala manusia pun akan ridho kepada kita. Ini harus menjadi prinsip. Walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Inilah sifat-sifat orang-orang yang memakmurkan masjid Allah yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-17 dan 18. Di akhir ayat Allah mengingatkan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin maka mereka itulah yang pasti akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk Subhanallah jemaah sekalian ini keutamaan memakmurkan masjid Allah sesuai dengan sifat-sifat yang tertera di dalam ayat ini akan mendapatkan petunjuk Allah artinya apa jemaah sekalian kalau kita nggak memiliki sifat-sifat ini kita nggak akan mendapatkan petunjuk Allah berarti apa kita akan tersesat naudzubillah iya jadi di pundak kita ada tanggung jawab besar, tanggung jawab yang tidak ringan bukan hanya kepada manusia di dunia tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Semoga apa yang saya sampaikan yang sedikit ini dapat memberikan manfaat. Barangkali ada sedikit tanya jawab saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan mengenai ilmu. Itu disampaikan Ustaz disampaikan oleh Allah. Yang kedua disampaikan oleh Rasulullah. Yang ketiga dijelaskan oleh para sahabat. Jadi pada interpretasi saya bahwa kan ada perbedaan tentang mengacu apa yang disampaikan Allah Sedangkan yang dijelaskan para sahabat itu masih merupakan orang Terima kasih. Masih apa Pak? Masih pertimbangan. Apa apa nih? Eh, pertimbangan. Pertimbangan. Ya. Baik. Pada dasarnya ilmu itu adalah dari Allah dan Rasulnya. Itulah ilmu pada dasarnya Al-Quran dan Sunnah tetapi Al-Quran dan Sunnah itu juga memerintahkan kita untuk mengikuti pemahaman sahabat. Contohnya ayat yang kita sebutkan tadi. Surat At-Taubah ayat 100. Dan masih banyak ayat yang lain. Dan saya tambahkan satu hadis lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasattaftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha fin nari illa wahidah." umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ya. Jadi Nabi SAW tidak hanya mengatakan yang mengikuti aku, tapi juga mengikuti para sahabatku. Nah, jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tidak diserahkan kepada kita sendiri. Menurut saya ayat ini maksudnya demikian. Ya. Menurut hemat saya hadis ini artinya demikian, tidak boleh. Tapi kita lihat bagaimana pemahaman para sahabat. Dari mana kita mengetahui itu? Ya dari penjelasan para sahabat. Di mana bisa kita dapatkan? Di kitab-kitab para ulama, terutama kitab-kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Iya. Atau kalau mau, permasalahan akidah, lihat dalam kitab-kitab akidah. Seperti kitab al akidah Al-Wasitiyah, kitab al akidah Tahawiyah dan lain-lain. Iya. Nah, bagaimana apa namanya? Uh, penerapan praktisnya. Ya. Jadi itu bukan pertimbangan, itu kewajiban mengikuti para sahabat. Ya. Namun dalam prakteknya itu memang tidak mudah. Harus didahului dengan apa? Harus belajar terlebih dahulu. Harus menuntut ilmu. Nah, oleh karena itu saya akan kutipkan bagaimana praktisnya dalam mengikuti para sahabat. Dari ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ya, bagaimana seharusnya kita beragama? Baik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza jitama'u akhadna bijtima'ihim." Kalau para sahabat bersepakat dalam satu masalah, dalam satu permasalahan, maka kita harus mengambil kesepakatan mereka. Enggak boleh kita menyelisihi. Yang menyelisihi kesepakatan ulama dia pasti sesat. Pasti, tidak mungkin tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dolalah Sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan umatku yaitu para ulama di atas kesesatan. Artinya, kalau ulama sudah sepakat itu sudah pasti benar. Yang menyelisihi pasti sesat. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau para sahabat sepakat kita harus ambil kesepakatan itu. Jadi itu bukan pertimbangan lagi, wajib. Kalau sahabat sudah sepakat. Nah, sekarang permasalahannya kalau sahabat sendiri berbeda pendapat dalam satu permasalahan. Nah, mari kita lihat apa penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa in qala wahiduhum lam yukhalif ghairuhu lam yukhalifhu ghairuhu akhadna biqaulihi apabila salah seorang sahabat berpendapat, tetapi sahabat yang lainnya tidak menyelisihi, maka kita ambil pendapat tersebut. Fa in ikhtalafu akhadna biqaulihi biqauli ba'dihim. Apabila mereka berbeda pendapat, apa yang harus kita lakukan? Kita ambil sebagian pendapat mereka walam nakhruj min aqawilihim kullihim dan kita tidak boleh keluar dari seluruh pendapat mereka maksudnya apabila sahabat ada dua pendapat kita harus milih salah satu nggak boleh kita buat pendapat yang ketiga itu penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah tapi yang mana yang mau kita ambil ini apakah terserah kita mau pilih yang mana tidak keterangan beliau berikutnya Wa idza qala ar rajulani minhum fi syai'in qaulain mukhtalafain nazartu. Kata beliau, apabila dua orang sahabat berbeda pendapat dalam satu permasalahan, maka aku akan pelajari. Fa in kana qaulu ahadihima asbaha bi kitabillah wa asbaha bi sunnat bi sunnati min sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhadtu bihi. Maka ketika aku mendapati salah satu pendapat dari dua pendapat tersebut yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang aku ambil. Jadi simple. Kalau sahabat dua ada dua pendapat kita pelajari mana yang lebih sesuai dengan dalil itu yang kita ambil. Karena sahabat manusia biasa. Itu perbedaannya tiga keterangan tadi. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul, apa yang dikatakan sahabat. Kalau yang pertama ini maksum. Kalau sahabat tidak maksum, kecuali sahabat sepakat. Kalau sahabat berbeda pendapat, pasti ada satu yang salah kalau bertentangan. ya. maka kita pilih yang sesuai dengan dua yang pertama, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pula yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Beliau berkata, idza kana fil mas'alati an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulun mukhtalaf nakhtar min aqawilihim wa lam nakhruj min aqawilihim ila qauli ghairihim apabila satu permasalahan ada perbedaan pendapat dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita pilih salah satu pendapat mereka Enggak boleh kita tinggalkan pendapat sahabat untuk mengikuti pendapat generasi berikutnya. Ya, enggak boleh kata Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Jadi inilah prinsip-prinsip dalam mengikuti para sahabat dari imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi barangkali demikian Pak, wallahu alam. Intinya ini nggak mudah sebenarnya harus ada proses belajar menuntut ilmu. Makanya disinilah fungsinya para pengurus masjid untuk memberikan fasilitas dan membantu adanya proses menuntut ilmu agama. Barangkali demikian wallahu alam. Sedikit lah. apa-apa. Silakan Pak. Ini anak minum aja ya. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mereka mempunyai suatu metode tidak peduli dengan satu Alexander atau semua kita e, e, berdasarkan dengan beberapa hadis dan informasi yang mereka peroleh di dalam e, e, komunitas sudah kita ketahui bahwa ada tidak ada Jadi inti pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan para ulama dan semuanya masing-masing berdasarkan dalil gitu. Al-Qur'an dan sunnah gitu. Begitu Pak ya? Iya. Di sinilah pentingnya kita menuntut ilmu agama dan kita mempelajari mana pendapat yang lebih kuat, yang lebih sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Perbedaan pendapat ulama itu ada dua macam. Pertama, perbedaan yang sifatnya variatif. Artinya, sama-sama berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, dan dua-duanya, walaupun berbeda, boleh diamalkan. Kalau perbedaan seperti ini, tidak ada masalah. Contohnya, Ketika mengangkat tangan saja dalam bertakbir takbiratul ihram kan ada dua hadis. Yang satu sejajar telinga, sejajar telinga, yang satu sejajar bahu. nggak ada masalah. Silahkan diamalkan, pilih bahkan dianjurkan. Kadang kita mengamalkan yang ini, kadang mengamalkan yang itu. Iya. Nah, ini jenis perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ia bertentangan. Perbedaan kedua yang bertentangan antara pendapat A dan pendapat B atau katakanlah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, perbedaan yang kedua ini juga ada dua macam. Pertama, terdapat dalil yang memutuskan yang kedua, tidak terdapat dalil tegas. Yang pertama terdapat dalil tegas yang memutuskan, yang kedua tidak terdapat dalil tegas yang memutuskan. Maka kalau yang pertama itu sudah jelas, kita harus mengikuti dalil tegas yang memutuskan. Sedangkan yang kedua itu kembali kepada ijtihad para ulama. Karena nggak ada dalil tegas di situ. Ya, yang memutuskan. Nah, untuk yang pertama kita pelajari biasanya para ulama mengambil kesimpulan hukum berdasarkan dalil-dalil. Berdasarkan dalil-dalil. Nah ternyata setelah kita pelajari pendapat Imam Ahmad misalkan dalam masalah ini dalilnya lemah. Kenapa lemah? Hadisnya doif. Kita lihat pendapat Imam Syafi'i ternyata lebih kuat. Kenapa hadisnya sahih? Iya. Atau sama-sama pakai ayat Al-Quran. Hanya pemahamannya berbeda. Contohnya dalam menafsirkan aula mastumun nisa atau kalian menyentuh wanita. Salah satu pembatal wudhu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Imam Syafi'i berpendapat maksudnya itu menyentuh biasa. Bersentuhan suami istri atau yang bukan mahram maka membatalkan wudhu. Itu pendapat Syafi'i. Pendapat Imam Ahmad tidak, bukan bersentuhan begitu yang dimaksud. Yang dimaksud itu adalah al-jima. Berhubungan badan antara suami istri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara untuk mengetahui pendapat terkuat. Lihat bagaimana keterangan para sahabat. Ternyata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan para sahabat yang lainnya mengatakan itu adalah al-jima. Sekarang pendapat mana yang kita mau ikuti? Imam Ahmad mengikuti pemahaman sahabat. Imam Syafi'i hanya berdasarkan makna bahasa. Maka tentu pendapat Imam Ahmad yang lebih kuat. Sampai-sampai kata Imam Al-Baihaqi, andaikan Imam Syafi'i tahu itu pendapat sahabat, pasti dia akan rubah pendapatnya. Artinya apa? Ada ilmu yang sampai ke Imam Ahmad, ada yang belum sampai ke Imam Syafi'i. Nah, di situ yang perlu kita kaji, perlu kita pelajari. Mana pendapat yang lebih kuat? Ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Berusaha mencari pendapat yang terkuat. Jamaah sekalian, itu yang kita lakukan pada diri kita. Tetapi pada orang lain, ya, kita harus menyikapi mereka dalam perbedaan pendapat seperti ini, perbedaan para para ulama ahlu sunnah sendiri berbeda pendapat, itu dengan toleransi. Ya. Artinya nggak bisa kita maksakan. Kalau kita mau mengambil pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini, nggak bisa kita maksakan orang yang mau mengambil pendapat Syafi'i atau sebaliknya. Tapi bagi kita sendiri, kita harus mencari pendapat yang paling kuat. Tapi kepada orang lain ini nggak mungkin kita paksakan. Maka harus ada sikap toleransi. Ya. Dan tentunya dibangun di atas dasar saling nasihat menasehati dengan baik. Tidak kemudian kita memaksakan seluruh jemaah harus ikut pendapat kita tidak. Kalau enggak enggak boleh sholat di sini. Ya. Maka ini tidak dibenarkan. Dan subhanallah, dahulu pernah terjadi sampai seperti itu di masa-masa orang fanatik mazhab. Ya. Dahulu disebutkan para ulama ahli sejarah sampai-sampai di masjidah Haram itu ada empat imamnya. Ya, entah bagaimana cara mereka sholat. Ya. Apakah bergantian atau bersamaan? Masing-masing mazhab punya imam tersendiri. Nggak mau ikut kepada yang lain. Baru kemudian di masa uh, eh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau satukan semuanya jadi satu imam. Iya. Nah, sampai seperti itu. Ini tentunya uh, berdampak buruk kalau sudah sampai seperti itu. Iya. Jadi ini termasuk perbedaan-perbedaan yang umumnya dalam permasalahan fikih yang masing-masing punya dalil hanya saja yang satu kurang dalam pendalilan yang satu lebih tepat dalam pendalilan. Nah, masalah-masalah seperti ini jangan sampai menjadikan kita berpecah belah. Termasuk antara yang kunut dan tidak kunut. Andai ada jemaah kita, andai misalkan ya, melakukan kunut. Nggak boleh kita musuhi dia karena itu. Atau sebaliknya, nggak kunut. Nggak boleh kita musuhi dia karena itu. Iya. Walaupun kita tetap menasihati, Pendapat yang paling kuat kalau diteliti lebih jauh, dalil-dalil tentang kunut itu lemah. Hadis-hadisnya lemah. Yang kunut subuh terus-menerus. Ya, yang benar itu adalah kunut nazilah. Hanya apabila terjadi satu peristiwa yang uh, berupa penyerangan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kunut dalam solat lima waktu. Itu bukan itu pun bukan hanya subuh, tapi solat lima waktu. Iya. Tapi itu nggak boleh di apa kalau mereka menganggap hadisnya kuat kemudian mereka kunut, itu nggak boleh jadi sebab permusuhan. Tapi tetap kita menasihati. Ya, akhi itu pendapat lemah, ini dalilnya, hadisnya lemah. Tetap. Tapi kalau dia bertahan ya nggak boleh kita jadikan itu sebab perpecahan. Iya. Jadi ini termasuk perpecahan apa namanya perbedaan-perbedaan pendapat yang kita harus saling menasihati dan bersabar menghadapi perbedaan pendapat dengan saudara kita. Iya. Dan ini dan ada perbedaan yang kita nggak bisa toleran sama sekali. Perbedaan dalam hal apa? Dalam permasalahan akidah. Ya. Contohnya apa? Perbedaan antara sunnah dengan syiah. Nggak boleh kita izinkan aktivitas orang-orang syiah di masjid kita, apalagi diangkat sebagai pengurus. Ini bahaya besar. Ini akan merusak akan merusak kita dan merusak jamaah. Atau yang berpaham khawarij. Ya. Apa paham khawarij itu jamaah sekalian? Paham khawarij itu ada tiga. Yang saat pertama mengkafirkan kaum muslimin. Ini hukumnya haram. Walaupun dia melakukan dosa besar, nggak boleh kita kafirkan. Yang kedua, menghalalkan darah kaum muslimin. Makanya seruannya selalu jihad. Padahal sholatnya saja belum benar. Dan hukum-hukum jihad dia nggak paham. Tapi pingin saja terus berjihad. Dia nggak ngerti syarat-syarat berjihad. Yang ketiga, melawan pemerintah muslim. Yang adil maupun yang zalim. Bagaimana cara melawannya jamaah sekalian? Cara melawannya ada dua dengan senjata dan dengan kata-kata. Apa maksudnya dengan kata-kata? Misalkan mencela pemimpin di khalayak ramai, menjelek-jelekkan penguasa secara terbuka. Ini nggak boleh ditoleran seperti ini. Ini penyimpangan besar dalam agama yang merupakan sifat golongan ahlul bid'ah yang disebut dengan khawarij atau paham liberal yang membenarkan semua agama. Bahkan terakhir mereka ingin melegalkan apa namanya itu LGBT, ya. pluralisme, tidak boleh menyalahkan agama lain. Ini pemahaman sesat yang gak bisa ditoleran. Tapi kalau perbedaan seperti kunut subuh tadi, ya atau dalam perbedaan memahami pembatal wudhu tadi itu masih dalam cakupan perbedaan antara ulama ahlu sunnah bukan ulama ahlu sunnah dan orang-orang yang sesat ahlul bid'ah ya nah ini dan ini semuanya perlu kita belajar dan terus belajar agar kita lebih memahami ya mungkin nggak cukup kita pahami dalam waktu yang sangat singkat ini ini hanya berupa pengantar saja ya barangkali demikian wallahu alam Satu lagi mungkin ya. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan yang kita sampaikan, apakah boleh saya simpulkan mengenai kejadian yang positif Yang pertama apa, Pak? Semangat dakwah. Semangat dakwah. Hmm. Boleh saja diberi kesimpulan seperti itu, tapi ada tadi yang kurang. Yang pertama ikhlas, ya. Kemudian poin antara kuat dan terpercaya itu dua poin. Ya. Ya kan? Kuat kuat maksudnya dalam peneg- e, mengamalkan sesuai syariat, ya, nggak bisa diintervensi. Kemudian terpercaya itu poin lain. Ya, terpercaya dalam urusan se semua urusan, Apakah urusan amanah kaum muslimin berupa titipan-titipan, wakaf, hibah, ya dan melaksanakan setiap uh, pekerjaan ya kalau mau disimpulkan ya simple saja sebetulnya ikhlas dan ittiba ya ikhlas dan ittiba karena kita mengurus masjid ini adalah ibadah ibadah dipersyaratkan selalu dua syarat ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adapun bagaimana tata cara pemilihannya Eh, sebetulnya di dalam Islam tata cara pemilihan itu dilihat dari kompetensi, dari kemampuan dan kecakapan seseorang. Ya, itu yang harus menjadi dasar kita memilih orang tersebut. Ya itulah kriteria tadi. Ya, poin-poin yang antum sebutkan tadi. Itu harus menjadi dasar kita memilih orang tersebut. Iya. Bisa dengan cara membentuk sebuah tim seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum beliau meninggal dunia, bentuk beliau beliau bentuk tim enam orang sahabat. Beliau pilih sahabat-sahabat yang paling berilmu. Di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada Uthman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Para sahabat yang paling berilmu, yang paling paham. Kemudian mereka bermusyawarah Siapa yang pantas memimpin? Maka hasilnya mereka menunjuk Utsman. Kenapa mereka menunjuk Utsman? Karena Utsman yang paling mulia di antara mereka. Yang paling mulia dari segi ilmu dan amalnya. Dan kemampuannya untuk memimpin. Iya. Jadi itu yang dilihat. Dari segi ilmu dan amalnya secara apa namanya ibadah kepada Allah dan kemampuan untuk memanage Ya. Walaupun dia ahli ibadah tapi dia nggak bisa memanage juga tidak bisa. Dia pintar memanage, tapi dia masya Allah ibadah banyak lalai. Ini merusak juga, ya. Ini dua hal itu penting. Jadi e, bermusyawarah. Intinya adalah bermusyawarah. Bermusyawarah untuk kita pilih pemimpin yang memiliki dua sifat ini. Dia bertakwa kepada Allah dan dia juga punya kemampuan untuk memimpin punya kemampuan untuk memimpin. Iya. Barangkali demikian wallahu alam. Cukup ya. Iya. Saya mohon maaf yang masih ingin bertanya, mungkin waktu kita sudah habis, ya. Dan saya juga ada jadwal mengisi di tempat lain, ya. Dan tadi juga kita sudah terlambat mulainya, ya. Mohon maaf saya cukupkan sampai di sini.